Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu kembali di saluran ini. Insyaallah kita akan meneruskan ataupun melanjutkan pembahasan kita yang berkaitan tentang al-kabair pada pertemuan yang lalu kita telah membahas Al-Kabiratu Al-Thaminatu Wal-Ishrun Ya, dosa besar yang ke-28 yaitu aklul haram wa tanawuluhu ala ayi wajhin kana. Memakan ya rezeki ataupun nafkah yang haram dan menggunakannya ataupun mengambilnya dengan bentuk ataupun cara apapun. Menggunakan rezeki haram ataupun nafkah haram itu dalam bentuk apapun. Nah ini merupakan salah satu ya perkara yang diberi ancaman yang berat oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita dari perbuatan itu yaitu makan rezeki yang haram. Sesungguhnya para ikhwafiddin azan ya Allah wa iyyakum jami'an, para pendengar yang berbahagia, ada satu perkara yang perlu kita miliki untuk menghindarkan diri kita dari dosa besar ini, yaitu makan makanan ataupun rezeki yang haram. Yaitu kita menghiasi diri kita dengan sifat warok. Warok dalam arti kata kita menjaga diri dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kesucian agama dan kehormatan diri kita. Bahkan bukan hanya menghindari perkara-perkara yang haram, kita menghindari menjauhkan diri dari perkara-perkara yang syubhat. Nah, ini perlu kita miliki untuk menghindarkan diri kita dari aklul haram, memakan rezeki yang haram. Apalagi pada masa sekarang ini di mana manusia tidak peduli ya dengan e, halal haram ya dengan hukum-hukum Allah ya dengan syariat-syariat Allah ya dengan rambu-rambu syariat di dalam hal mencari nafkah dan rezeki Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan salah satu perkara yang bisa menimbulkan ya sifat wara adalah rasa takut beliau mengatakan rasa takut akan melahirkan sikap wara dan akan melahirkan sikap ataupun diri yang selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak banyak berangan-angan. Ya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan membuahkan wara akan membuat diri kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah dan tidak panjang angan-angan. Lalu kekuatan iman kepada hari pertemuan ya hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala akan membuahkan zuhud akan membuahkan zuhud kemudian ma'rifatullah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya akan membuahkan rasa cinta rasa takut dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian qanaah yaitu menerima apa adanya apa apa yang Allah Subhanahu wa taala telah bagi kepada kita akan membuahkan sikap ridho, yaitu ridho menerima ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita dari perasaan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikrullah, yaitu berzikir dapat menghidupkan hati, dapat menghidupkan hati kita. Ya, menghidupkannya dari kegersangan. Beriman kepada takdir ya dengan benar, ya beriman kepada takdir dengan benar kata beliau akan membuahkan tawakal. Akan membuahkan tawakal. Yaitu penyerahan diri, penyandaran urusan kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan ikhtiar. Ikhtiar yang halal. Jadi beriman kepada takdir dengan benar akan membuahkan tawakal. Senantiasa merenungi semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan ma'rifah. Akan melahirkan ma'rifatullah kita akan lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan mentadaburi dan merenungi nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat wara ini juga akan dapat menumbuhkan zuhud. Akan dapat menumbuhkan zuhud ya terhadap dunia, terhadap wanita, terhadap jabatan, kedudukan dan lain sebagainya. Kemudian taubat dan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan cinta kepada Allah. Akan melahirkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ridha akan berbuah syukur. Azam yaitu tekad yang kuat disertai dengan kesabaran, keduanya akan menumbuhkan ya akan membuahkan keadaan dan kedudukan menjadi terhormat, akan membuat semua keadaan dan kedudukan menjadi terhormat. Tafakkur ya dapat membuahkan azam, muraqabah, ya selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendorong pemanfaatan setiap detik secara maksimal dan memelihara waktu agar tidak terlewatkan begitu saja, tidak tersia-siakan begitu saja. Jadi muraqabah ya merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendorong kita untuk memanfaatkan setiap detik ya secara maksim, secara maksimal dan memelihara agar masa itu tidak terbuang dengan percuma. Rasa malu, khauf, taubah itu akan melenyapkan dan menghancurkan serta merendahkan hawa nafsu dan dapat menghidupkan dan menghibur serta memperbaiki kondisi hati kita. Mengenal hakikat nafsu lalu membencinya akan membuahkan rasa malu, malu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya malu tidak berdoa kepadanya dan malu tidak melakukan ketaatan kepadanya dan akan menghapuskan noda-noda hati dan lisan, kotoran-kotoran hati dan lisan. Benarnya ilmu dan cara pandang, ya benarnya ilmu dan cara pandang akan membuahkan keyakinan. Merenungi dengan baik atau eh, mengambil ibrah dari apa yang kita lihat dari tanda-tanda kekuasaan Allah dan apa yang kita dengar dari ayat-ayat Allah di dalam Al-Qur'an akan membuahkan ilmu yang benar, akan membuahkan cara pandang yang benar. Demikian ikhwan Fiddin. Kunci untuk mendapatkan itu semua adalah dua perkara. Salah satunya antara lain adalah kita memindahkan hati kita dari kerajaan dunia lalu kita tempatkan ia di kerajaan akhirat. Kemudian gunakanlah itu untuk merenungi, mengagungkan dan mempelajari semua makna yang dikandung oleh Al-Quran. Begitu juga untuk memahami semua maksud dan sebab diturunkannya Al-Quran. Lalu dalam setiap ayat kita mengambil setiap bagian untuk kita, untuk menjadi obat eh, bagi penyakit hati kita. Karena Al-Quran itu adalah syifa, ya lima fisudur. Syifa obat bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Demikianlah khonifiddina azani Allah wa iyyakum jami'an para pendengar yang berbahagia. Ya bagaimana kita bisa meraih ya kita katakan kewaraan sifat warok di, di di dunia ini yaitu dengan menjauhi hal-hal yang berbau syubhat ya setelah kita uh, lebih dulu menjauhi perkara-perkara yang jelas-jelas haramnya. Nah demikian. Ibnu Qayyim melanjutkan di dalam kitab Al-Fawaid ya, di sana ada penyebab seseorang melakukan hal yang diharamkan. Ibnu Qayyim mengatakan, seorang hamba tidak melakukan hal yang diharamkan baginya kecuali karena dua perkara berikut ini. Ada dua perkara yang mendorong seseorang itu untuk memakan ataupun melakukan hal yang diharamkan. Ya, melakukan hal yang diharamkan. Pertama adalah karena dia berprasangka buruk ya kepada Robnya dia ber, ber, berburuk sangka kepada Rabbnya. Dia mengira bahwa apabila dia menaati Allah Subhanahu wa taala dan mengutamakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam meninggalkan perkara yang diharamkan, Allah tidak akan memberinya sesuatu yang halal dan tidak memberikan sesuatu yang lebih baik daripada perkara haram yang ia lakukan. Banyak orang-orang yang beranggapan kalau kita jujur, kita terbujur. Kalau kita memperhatikan rambu-rambu syariat sekarang ini, kita nggak dapat makan. Ya, nah dia berburuk sangka kepada Robnya. Dia mengira bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan kepadanya bagian jika dia menaati Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mengata, eh, Rasulullah mengatakan, ya fa inna ma indallah la yudraku illa bi taati. Sesungguhnya karunia yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan dapat diraih kecuali dengan menaatinya. Yang kedua, sebenarnya si hamba itu tahu bahwa orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya ia akan mengganti. Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka syai'an lillah, awadahu Allah bima huwa khairan minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik lagi darinya. Hanya saja, nafsu syahwatnya mengalahkan kesabaran dan akal sehatnya. Ya, akal sehatnya. Hawa nafsunya atau nafsu syahwatnya mengalahkan dan menundukkan kesabaran dan akalnya. Ya, jadi golongan yang pertama melakukan hal yang diharamkan karena tidak memiliki ya ilmu yang benar, pandangan yang benar terhadap Robnya, ma'rifah yang benar terhadap Robnya. Adapun golongan yang kedua ya jatuh kepada perkara haram tersebut karena kelemahan akal dan buta mata hatinya, kebutaan mata hatinya. Nah demikian Khanifuddin, yaitu digelapkan akalnya oleh tuntutan hawa nafsunya. Nah demikian Khanifuddin. Itulah dua perkara yang menyebabkan seorang hamba melakukan hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala atasnya. Yang pertama, dia berburuk sangka kepada Robnya. Yang kedua, dia lebih menuruti tuntutan akal dan hawa nafsunya. Demikian Khonifuddin. Maka dari itu ya kita harus eh, apa namanya melenyapkan ya dua dua faktor ini dari diri kita agar kita ya dapat eh, terhindar dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa menjadi seorang hamba yang wara ya hamba yang wara Ya dengan itu kita bisa terhindar dari apa-apa yang kita sebutkan tadi yaitu dari rezeki-rezeki yang haram tadi. Ikhwanifiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Uh, khususnya pada uh, pada masa yang kita katakan ya sangat uh, jarang manusia mau memperhatikan masalah rezekinya ya sebagian orang kita lihat ya lebih dia lebih suka ya dia jatuh kepada perkara yang haram misalnya ya salah satu perkara yang dilarang oleh agama adalah meminta-minta. Ya, meminta-minta itu dilarang. Jadi kita tidak boleh menjadikan meminta-minta itu sebagai profesi ya untuk mendapatkan rezeki. Nah, itu dilarang di dalam agama. Tapi kok coba kita lihat banyak orang-orang yang beratribut Islam pakai pakai peci, pakai lobe, kadang-kadang pakai jubah, lalu berdiri di apa namanya di persimpangan jalan meminta-minta dan menjadikan itu sebagai profesinya. Nah, ini sebenarnya mencari rezeki dengan cara yang tidak benar sebenarnya. Eh, coba dengarkan eh, dengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya eh, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya Eh, li ayakhudha ahadukum hablahu thumma yaghdu ila al-jabal fayahtatibu fayabi' fayakula wa yatasaddaq khairun lahu min ayyas nas Apabila salah seorang di antara kalian ya mengambil seutas tali, kemudian pagi-pagi dia pergi ke gunung untuk mencari kayu bakar, lalu dia menjualnya, ya, lalu memakan hasil penjualannya dan bersedekah dengan uang hasil penjualan itu, maka hal itu jelas lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada manusia. Ya di dalam riwayat yang lain, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih, ya Nabi mengatakan waladhi nafsi biyadi la khuda ahadukum hablahu fayadhabu ilal jabali fayahtatib thumma ya'ti bihi yahmiluhu ala zahrihi ya fayabi'ahu fayakula khairun lahu min alan nas wala ayya'khudatu wala ayya'khudatu raban fayaj'aluhu fayaj'aluhu fi fihi khairun lahu min ayyaj'ala fi fihi ma harramallahu alaihi demi Allah yang jiwaku berada di tangan di tangannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya apabila hendaklah salah seorang di antara kamu ya mengambil setelah tali seandainya salah seorang di antara kamu mengambil seutas tali, lalu ia pergi ke gunung untuk mencari kayu bakar. Kemudian kembali dengan membawa hasil pencarian itu di punggungnya, lalu ia menjualnya. Dan dari hasil penjualannya itu dia makan, ya dia makan. Hal itu jauh lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada orang lain. Nah itu meminta-minta kepada orang lain yang mungkin orang dianggap oleh sebagian orang pada hari ini itu sah-sah dan Eh, boleh-boleh uh, saja mencari rezeki dengan cara seperti itu padahal itu dilarang di dalam syariat. Apalagi ya apalagi kita katakan dia jatuh kepada perkara-perkara yang jelas-jelas haram. Ya. Ya, lebih bagus dia melakukan usaha seperti ini. Ya, walaupun terpandang ataupun di, terlihat hina ataupun rendah dalam pandangan manusia, tapi itu mulia di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dia pergi ya dengan sutas tali ke gunung, ke hutan mencari kayu bakar dia jual, lalu dia makan dari hasil penjualannya itu, ya itu jauh lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada orang lain. Kemudian beliau mengatakan, seandainya salah seorang di antara kalian mengambil segenggam tanah, lalu meletakkannya di mulutnya, maka hal itu jauh lebih baik baginya daripada meletakkan di mulutnya apa-apa yang diharamkan atasnya, yaitu rezeki yang diharamkan atasnya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka itu dikatakan bahwa ya ada empat perkara. Arbaun. Idza kunna fika fala alaika ma fataka minad dunya. Ada empat perkara yang bila semuanya ada di dalam dirimu, maka apa yang kamu apa yang yang terluput darimu dari uh, dari materi dunia, maka itu tidaklah membuatmu rugi. Kamu tidak perlu merasa rugi karena terluput dari dunia. Apa keempat perkara itu? yaitu hifdu amanah wa sidduku hadis wa husnu khaliqah wa iffatu tu'mah. Keempat perkara itu adalah jujur dalam bertutur kata, menjaga amanah yang diberikan kepada kita, berakhlak yang baik, dan menjaga kehalalan makanan, yaitu mengonsumsi segala sesuatu yang halal, ya, makanan yang halal. Itulah empat perkara ya, yang apabila kita memilikinya, maka tidak ada ruginya kita terluput dari dunia dan seisinya. Nah demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya sebagaimana juga dikatakan kun warian, takun a'badan nas. Jadilah kamu orang yang wara. Ya, niscaya kamu akan menjadi orang yang paling yang uh, menjadi orang yang paling tekun beribadah. Ya, jadi wara itu membuat kita menjadi tekun beribadah. Ya, nah demikian. Wakun kun takun askaron nas. Dan jadilah kamu orang yang di sini kamu akan menjadi orang yang paling bersyukur. Kamu akan menjadi orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya. Jadi eh, makanan-makanan uh, yang uh, halal ini akan mendorong kita untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akan mendorong kita untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya rezeki-rezeki yang haram itu akan membuat kita tertahan ya dari e, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Membuat kita tertahan dari eh, apa namanya menaati Allah Subhanahu wa taala ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Uh, ada beberapa contoh warak yang sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, ya di antaranya ya uh, uh, apa namanya satu kisah ya yang terjadi ya di kalangan Bani Israel ya yang kisah ini diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya ya bahwa istara rajulun min rajulin aqaran lahu ya fawajada rajul ladzi istara al aqar fi aqarihi jarratan fiha zahab. Faqala lahu alladhi istara al-aqar. Khudh dhahabak minni. Innama istaraitu minkal arda wa lam abta' minka dhahab. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, dahulu kala ada seorang laki-laki yang membeli tanah dari laki-laki lain. Lalu tanpa disangka pembeli tanah tersebut menemukan guci berisi emas. Lalu si pembeli itu berkata kepada penjual tanah, ambillah emasmu ini, ambillah emasmu ini dariku. Aku hanya membeli tanahmu dan tidak membeli emas. Maka si menjual tanah pun berkata kepadanya, Aku menjual tanah itu dengan segala isinya. Coba lihat. Ya masing-masing dari keduanya menolak untuk ya apa namanya mengambil harta itu padahal itu adalah harta yang banyak. Satu guci emas. Ya si pem, pembeli merasa dia tidak membeli guci emas itu. Dia dapatkan itu di tanah yang dia beli. Lalu si penjual merasa dia telah menjual ya tanah itu dengan apa yang ada di dalamnya. Maka keduanya, keduanya pun akhirnya mengangkat masalah itu kepada seorang laki-laki, ya. Ya, fataha kama ila rajulin. Maka mereka berdua pun mengangkat masalah ini kepada seorang laki-laki. Lalu laki-laki yang dijadikan tempat mereka berperkara itu bertanya, ya, Faqala alladhi tahakama ilaih, alakuma walad? Apakah kalian berdua memiliki keturunan? Maka salah satu dari mereka menjawab, aku memiliki seorang putra. Dan laki-laki yang lain berkata, aku memiliki seorang putri. Maka si hakim ini mengatakan, ya angkihu al-gulam al-jariyah. Kalau begitu, nikahkanlah anak laki-laki itu dengan si gadis. Ya. Wa anfiku ala anfusihima minhu wa tasaddaqa infakkanlah sebahagian emas itu untuk keperluan mereka berdua dan sisanya ataupun selebihnya sedekahkanlah. Nah, demikian. Coba lihat inilah dia uh, apa namanya kita katakan sifat warok yang perlu kita tiru di sini ya, ya di mana mereka merasa ini bukan bagiannya. Mereka merasa ini bukan hartanya, ini bukan ya miliknya. Maka dia pun menyerahkan kepada orang yang dianggap memilikinya. Nah, hingga mereka saling eh, kita katakan bertolak-tolakan, ya, saling menolak untuk memilikinya. Ya, coba bandingkan dengan kondisi sekarang ini. Ya, ini kalau kalau ini terjadi sekarang mungkin ya eh, apa namanya? Eh, si pembeli itu tidak akan melaporkan ya bahwa ia telah menemukan guci emas di tanah yang dia beli. Demikian ikhwan Dan kalaulah seandainya si, penj- si pembeli ya menyerahkan guci emas emas ini kepada si penjual, saya penjual akan mengatakan ya betul itu punya aku, itu enggak aku jual. Kalau itu terjadi sekarang, tapi dulu coba lihat mereka berdua saling tolak menolak, merasa itu bukan haknya. Demikian konfidin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah inilah salah, salah satu contoh warok ya, di mana mereka ya apa namanya uh, berlepas diri dari hal-hal yang ya mereka pandang itu sebagai suatu syubhat ya. Nah, Nabi saw mengatakan Faman kasubahat syubhat faqad istabra ali dinihi wa irdih. Barang siapa yang menghindari diri dari perkara subahat maka ia telah eh, menyelamatkan ataupun membersihkan kehormatan diri dan agamanya. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah dan para pendengar yang berbahagia. Ya, eh, Contoh yang lain sebagaimana yang kita eh, ceritakan kemarin ya dari Abu Bakar As-Siddiq bagaimana beliau muntahkan kembali ya muntahkan kembali ya makanan yang telah beliau makan dari budak ya yang biasa dia suruh untuk membawa makanannya ketika ia tahu bahwasanya makanan itu berasal dari usaha yang haram yaitu ternyata si budak ini dulu pada masa jahilnya dia ya, ya dia pada masa jahiliyah dulu dia pernah berlagak menjadi seorang dukun ternyata dia dia tidak mengerti perdukunan ya lalu dia mengobati orang Lalu orang yang diobatinya itu datang dan memberikan makanan tersebut. Maka spontan saja Abu Bakar As-Siddiq mengeluarkan ya taqayya ya mengeluarkan dengan muntahkan isi perutnya. Ya, bahkan beliau mengatakan laulam takhruj illa ma'a nafsi la akhrajtuha. Kalaulah makanan itu tidak keluar kecuali ya bersama dengan ruhku, nyawaku, niscaya aku akan keluarkan juga. Karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu jasadin nabata min suhtin fannaru awalabihi setiap jasad, setiap tubuh yang tumbuh ya yang tumbuh dari usaha yang haram maka neraka lebih pantas untuknya. Nah, itu situ ayam buta bidali kafijasadi min hadhihi luqmah. Dan aku khawatir ya akan tumbuh dari makanan yang haram itu sesuatu dari jasadku ya dari dari dari suapan ataupun dari eh, dari makanan tersebut. Nah demikian ikhwanifiddin rahimani warahmat. Ini merupakan eh, kita katakan bentuk warak yang perlu kita tiru dari para salafus saleh. Ya dari para salafus saleh. Demikian pula ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, ya, ya kita ya, apa namanya me, eh, mengenal beliau sebagai seorang yang sangat ketat ya di dalam masalah ini ya di dalam masalah ini hingga beliau digelari ya sebagai al faruq ya yang memisahkan antara haram, halal dan haram, hak dan batil. Ya Al-Bara bin Ma'rur meriwayatkan bahwa pada suatu hari Umar keluar dari rumah, lalu ia naik mimbar. Saat itu dia sedang sakit, lalu ia ditawari madu. Ya, sedangkan di baitil Mal ada satu bejana bejana madu. Lalu Umar berkata, bertanya, jika kalian mengizinkan aku minum madu ini, aku akan meminumnya. Namun jika kalian tidak mengizinkan, maka madu itu haram untukku. Coba lihat seorang khalifah, dia minta izin kepada rakyatnya untuk mencicipi atau, ataupun kita katakan menggunakan madu dari Baitul Mal. Ya, madu dari Baitul Mal, yang mana itu adalah harta kaum muslimin. Ya, mungkin uh, sebagian orang berpikir itu sah-sah saja bagi seorang pemimpin apalagi ia sedang sakit. Namun tidak begitu halnya Umar. Umar minta izin kepada rakyatnya ya minta izin kepada kaum muslimin ya untuk minum madu ya, padahal beliau itu sedang sakit dan beliau adalah seorang pemimpin negara pada waktu itu demikian ikhwan fiddin azan ya Allah wa iyyakum jami'an ya begitulah sifat warok mereka ya dari hal-hal yang ya apa namanya haram bahkan dari perkara-perkara yang ya kita katakan syubhat ya nah demikian taib nah demikian pula uh, Umar bin Abdul Aziz ya Umar bin Abdul Aziz sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Rashid ya dia ini adalah seorang pembuat minyak wangi ya pada suatu hari ia berkata ya, ia berkata ya bahwa pada suatu hari aku memberikan minyak wangi kepada Umar bin Abdul Aziz yang dibuat secara khusus dari Baitul Mal untuk para khalifah Lalu ia menutup hidungnya sembari berkata, hanya aromanya yang dapat dimanfaatkan dari minyak wangi ini. Nah demikian. Dan dalam kisah lain dikatakan bahwasanya beliau mematikan lampu yang yang minyaknya itu berasal dari harta baitul mal. Ya karena tidak eh, tidak boleh digunakan selain untuk kepentingan ya negara atau kepentingan tugas dinas. Jadi beliau tidak mau menggunakannya untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Dari azani Allah wa jami'an. Dan demikian pula Umar bin eh, Umar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagaimana diceritakan oleh uh, Mujahid. Ia menceritakan bahwa Umar menghabiskan uang menggunakan uang sebanyak 80 dirham dalam satu perjalanan perjalanan haji yang dilaksanakannya untuk membekali perjalanannya pulang pergi dari Madinah ke Mekah. Ya, Kemudian dia merasa sedih. Dia merasa kecewa dan menyesal sembari menepuk-nepukkan tangannya ke tangan yang lain. Ia mengatakan, sangat tidak pantas bagi kita untuk berlebih-lebihan dalam menghabiskan harta Allah. Ya, dalam menghabiskan harta Allah. Itu cuma 80 dirham. Untuk perjalanan pulang pergi, Madinah, Mekah, balik lagi Madinah. Selama perjalanan haji, 80 dirham. Itu untuk seorang khalifah. Ya, coba bandingkan dengan sekarang ini ya para pemimpin, ya para pejabat yang menghambur hamburkan harta rakyat untuk pelesiran tak kelaruan. Demikian ikhwan azan azani Allah wa iyyakum jami'an. Iya, Aqatadah eh, juga menceritakan kepada kita bahwa satu hari ketika Umar berada di Syam, di sana ia dibuatkan makanan yang sebelumnya tidak pernah ya didapatkan makanan seperti seperti itu. Tatkala di, dia disuguhi makanan itu, ia lantas bertanya, berkata, ini untuk kita. Lalu apa yang menjadi bagian orang-orang Muslim yang fakir dan ya, yang fakir? Ini makanan kita. Lalu apa makanan orang-orang Muslim yang fakir, yang tidur malam sedangkan perut mereka tidak eh, tidak berisi sepotong roti pun? Lalu Khalid menjawab, surga adalah bagian mereka. Ya, surga adalah bagian mereka. Jadi Umar ketika disuguhi makanan itu dia terpikir nasib orang-orang miskin. Bagaimana dengan orang-orang miskin, orang-orang fakir miskin? Apa yang mereka makan pada malam ini? Ya, sedangkan mereka tidur dalam keadaan perut mereka kosong. Lalu Khalid mengatakan, bagian mereka adalah surga. Mendengar jawaban itu, ya meneteslah kedua air mata eh, meneteslah air mata Umar ya kedua matanya meneteskan air mata berderai air mata lalu berkata jika bagian kita adalah makanan ini, sementara mereka akan berbondong-bondong masuk surga, sungguh mereka telah menjauh dari kita sejauh-jauhnya. Mereka telah berada di depan, jauh dari kita. Demikian ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini merupakan ya contoh-contoh si, si apa namanya kita katakan sifat wara yang dimiliki oleh para salaf yang perlu untuk kita tiru dan kita jadikan sebagai uh, sebagai suluh dan ya penerang bagi kita. Nah demikian ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Taib. Jadi eh, para fiddin, ya sifat waro ini ya perlu kita miliki agar kita terhindar dari aklul haram. Ya dari aklul haram dari memakan rezeki yang haram. Ya sifat waro ini ya perlu untuk kita miliki ya untuk menghindarkan diri kita dari eh, memakan makanan yang haram ikhwan fiddin. Ya, tadi sudah kita sebutkan banyak sekali faedah yang terkandung dari ya, apa namanya kita katakan makan rezeki yang halal ya di antaranya adalah itu akan menjadi keberkahan bagi kita ya bagi diri kita ya bagi tubuh kita nah demikian e, dan hingga kita apa namanya e, bisa menundukkan hawa nafsu kita ya mungkin salah satu perkara yang membuat kita sulit menundukkan hawa nafsu kita ya menggunakan uh, anggota tubuh kita untuk menaati Allah Subhanahu wa taala adalah karena makanan yang haram ini ya sebagaimana yang telah kita jelaskan tentang sikap-sikap buruk dari kalangan orang-orang Yahudi disebabkan harta haram yang mereka makan. Yunus bin Ubaid pernah berkata, "Kalau saja aku tahu kedudukan ataupun dirham mana yang dihasilkan dengan cara yang halal dari sebuah usaha atau bisnis," kata beliau, Artinya kalaulah saya bisa mengetahui secara pasti ini adalah dirham yang ha yang halal yang aku peroleh dari usaha yang halal ya, dari sebuah bisnis atau dari sebuah usaha maka aku akan gunakan dirham itu uang itu untuk membeli tepung kemudian aku akan mengadonnya lalu aku menjemurnya kemudian aku motongnya kecil-kecil Lalu akan aku manfaatkan untuk mengobati orang sakit. Itu aku akan berikan kepada orang sakit agar sembuh. Ya, nah demikian. Jadi penyakit yang bersarang dalam tubuh kita, baik, itu penyakit rohani, ya, yaitu seperti kegelisahan, was-was, ya kemudian keraguan-raguan, ya susahnya hati ini tunduk untuk taat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala maupun penyakit-penyakit jasmani ya penyakit-penyakit yang lahiriah yang nampak ya seperti ya kita katakan darah tinggi dan lain serangan jantung dan lain sebagainya itu mungkin disebabkan rezeki-rezeki yang haram itu ya rezeki-rezeki yang haram itu ya ditambah lagi ya ya karena setiap rezeki kata Nabi saw yang tumbuh dari perkara yang haram tadi itu adalah bagian neraka tentunya bagian neraka itu adalah bagian yang panas yang hitam yang tidak ada berkah padanya ikhwan maka ya Yunus bin Ubaid mengatakan Ya kalaulah aku tahu mana yang har halal ya dari usaha, ya mana uang yang halal dari usaha yang aku lakukan, ya mana uang yang halal, rupiah yang halal, aku gunakan rupiah itu untuk membeli tepung, lalu aku buat roti dan aku bagikan roti itu kepada orang-orang sakit agar mereka sembuh dari rezeki yang halal itu, Ikhwanifiddin. Ya, jadi rezeki yang halal itu menumbuhkan ataupun mendatangkan berkah bagi kita. Nah, Dikatakan oleh Sahal bin Sa'datus Tari, dia mengatakan, ya, dia mengatakan, seorang hamba tidak akan sampai kepada hakikat iman hingga dalam dirinya terdapat empat ciri, ya, empat alamat, yaitu mendirikan kewajiban diiringi ibadah sunnah, yaitu dia samping melaksanakan kewajiban ibadah yang fardu, dia iringi dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Kemudian dia mengonsumsi makanan yang halal dengan diiringi warok. Ya, dengan diiringi warok. Ya, jadi ya ikhwan fiddin, para pendengar yang berbahagia, memakan rezeki yang halal itu harus dengan diiringi dengan warok. Kemudian menjauhi larangan secara lahir maupun batin. Ya, menjauhi larangan lahir maupun batin. Ya, terang-terangan maupun di tengah keramaian maupun di kala sendirian. Nah, kemudian bersabar dalam melaksanakan itu semua sampai ajal menjemput kita. Nah, itulah dia ya eh, empat perkara yang menjadi ciri bahwa seorang hamba itu akan sampai kepada hakikat keimanannya. Nah, demikian ikhwan Sahal juga mengatakan, barang siapa yang mengonsumsi makanan haram, ya, barang siapa yang mengonsumsi makanan haram, rezeki haram, nafkah haram, niscaya semua anggota tubuhnya akan mendurhakainya itu susah untuk dia gunakan, dia gerakan untuk ketaatan. Ya, terlepas dia berkehendak ataupun tidak, mau maupun tidak mau. Ya, mau saja dia berat menggerakkan anggota tubuhnya, apalagi dia tidak mau. Ya, ataupun mengetahui baik mengetahui maupun tidak. Nah itu orang yang memakan makanan yang haram, maka anggota tubuhnya akan menghambatnya. Ya, dia akan sulit untuk menggerakkannya kepada kebaikan dan ketaatan. Ya. Dan barang siapa yang mengonsumsi makanan yang halal, niscaya semua anggota tubuhnya akan menaatinya, akan tunduk, mudah untuk digerakkan untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Ya, dia akan mendapat petunjuk untuk melakukan hal-hal yang baik. Khonifuddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, demikian. Jadi itulah dia eh, kita katakan faedah dan, dan fungsi dari dari apa namanya? dari eh, memiliki sifat warok ini Khanifuddin. Sufyan Atsauri mengatakan hendaklah kamu bersikap warok. Niscaya Allah akan meringankan hisabmu. Pindahlah dari segala yang dari segala, dari segala hal yang meragukanmu kepada hal yang tidak meragukanmu dan tepislah keraguan dengan keyakinan. Niscaya keselamatanmu akan terjamin melalui agamamu. Demikian Fiddin. Rahimani wa rahimakumullah para pendengar yang berbahagia. Taib. Jadi begitulah ya kita katakan pentingnya ya kita memiliki uh, sifat wara ini. Namun ya sangat disayangkan banyak manusia yang mengabaikannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah, sungguh kalian sering melalaikan ibadah yang paling utama, yakni wara. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Taib. Demikianlah ya pentingnya memiliki sifat wara di dalam mencegah diri kita agar tidak jatuh pada aklul haram, ya memakan harta dan rezeki yang haram, ya e, kemarin sudah kita jelaskan beberapa, beberapa bentuk diantaranya, ya e, diantaranya adalah yadkhulu fi hadal bab al makas, ya para pemala ataupun orang-orang yang memungut cukai, ya secara tidak sah atau secara batil, pengkhianat, orang-orang yang menggelapkan harta harta orang lain, pencuri, ya memakan riba, memberi makan riba, makan harta anak yatim, memberikan persaksian palsu untuk mengambil harta orang lain, ya meminjam sesuatu lalu mengingkarinya, memakan suap atau memberi suap, mengurangi timbangan dan takaran, ya menjual sesuatu yang ada aib di dalamnya lalu dia menutupinya, uang hasil perjudian, uang hasil dari apa namanya praktek sihir, ah, eh, praktek eh, apa namanya eh, nujum, ya, nah dan sejenisnya ya e, dari perkara-perkara yang kita katakan termasuk memakan harta dengan cara yang haram. Ya, tadi e, pada pertemuan yang lalu juga kita telah, telah jelaskan bahwa e, memakan e, harta al aklu bil batil, ya, bahwa memakan harta secara batil itu ada dua bentuk. Yang pertama adalah ayakuna ala jihati dhulm, dalam bentuk berbuat kedaliman seperti ya kita mencuri, ya merampas harta orang lain, ya ataupun menggelapkan harta kaum muslimin. Ini adalah uh, kita katakan aklul uh, aklu bil batil dalam bentuk jihadil dzulum, dalam bentuk melakukan kezaliman. Bentuk yang kedua adalah ala jihadil hazal wal la'at. Ya, memakan harta secara batil dalam bentuk hazal dan la'at, yaitu kesia-siaan dan ya apa namanya suatu yang tidak berfaedah. Ya seperti misalnya mendapatkan harta melalui judi, ya, ya melalui judi atau malahi alat-alat musik, ya, dan dan, dan sejenisnya. Ya, ya dari perjudian, ya, dari menang judi dia misalnya. Nah, ini adalah harta memakan harta dengan batil dalam bentuk al-hazal wal la'at Ya, demikianlah ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakum jami'an al-kabiratu asami saminatu wal ishrun dosa besar yang ke-28 ya. Nah, insya Allah pada pertemuan yang akan datang ya kita akan membahas al-kabiratu at-tasi'atu wal isrun eh, dosa besar yang ke-29 yaitu ya membunuh di, bunuh diri ya ayatul al-insan nafsahu seorang yang membunuh dirinya sendiri ya seorang yang membunuh dirinya sendiri nah demikianlah uh, untuk selanjutnya pada pertemuan pagi ini kita akan lanjutkan dengan ya, eh, tanya jawab yang kemarin eh, sempat tertunda ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang masuk ke eh, redaksi eh, ke, ke redaksi mungkin ya yang perlu kita jawab pada kesempatan yang berbahagia ini. Nah demikianlah eh, lebih dan kurang saya mohon maaf aku luka lihat wa astaghfirullah li wa lakum muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Terima kasih Barakallahu para Ustaz yang telah memberikan pembahasan yang insyaallah bermanfaat bagi pendengar sekalian dari pembahasan Al-Kabair poin yang ke-28 pembahasan eh, kelanjutan pertemuan yang lalu mudah-mudahan bermanfaat dan selanjutnya kami akan angkat pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat pada kesempatan pekan yang lalu yang pertama ustadz ada beberapa pertanyaan senada yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz bolehkah kita memanfaatkan barang yang ketinggalan oleh seseorang dan tidak diketahui oleh e, pemiliknya e, siapa dan di mana bolehkah kita menyedekahkannya Ya kewajiban kita terhadap barang-barang yang e, barang lukotah ya yang tercecer ya adalah mengumumkannya ya adalah mengumumkannya Ya, tujuannya adalah untuk mencari tahu siapa pemiliknya. Ya, dengan ya satu menanyakan kepada yang mengaku tentang ciri-cirinya. Ya, ciri tali pengikatnya ya atau ciri-ciri yang ada pada benda itu. Apabila cocok maka itu merupakan miliknya. Nah, demikian. Jadi kita harus me, e, kita katakan mengumumkannya kepada ya khalayak ya, ya tentang barang yang kita temukan itu. Jadi tidak boleh kita gunakan langsung ya kita gunakan ya karena itu bukan hak kita, itu bukan barang kita, itu bukan milik kita. Nah, demikian. Jadi kewajiban kita adalah mengumumkannya. Dalam hadis disebutkan ya panjangnya adalah lamanya adalah satu tahun. Ya, untuk memperken apa namanya mengumumkan barang hilang tersebut, barang tercecer itu. Ya sampai datang pemiliknya kemudian menyerahkan kepadanya. Nah, kalau tidak datang juga dalam waktu itu, ya maka ya kita bisa meletakkannya untuk uh, para ulama berbeda pendapat dalam bab ini. Ada yang mengatakan diletakkan ke baitil mal, ada yang mengatakan disedekahkan ya untuk kaum muslimin, ya dipakai untuk kepentingan umum ya. Nah, demikian. Ya, sebagian mengatakan boleh digunakan untuk uh, kepentingan dirinya yang menemukan. Ya, tapi yang paling bagus adalah ia meletakkannya untuk kemaslahatan kaum muslimin ya Nah demikian sebagai bentuk sodakoh dari orang yang punya barang itu. Nah demikian. Wallahu alam bisawab. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya Ustaz dan selanjutnya yang kedua ada pertanyaan Ustaz saya pernah menerima zakat dari zakat mal padahal saya nilai saya masih mampu untuk uh, dalam segi ekonomi apakah saya berhak untuk menerima zakat tersebut Ustaz? Ya, uh, zakat harta ada delapan orang yang berhak untuk menerimanya. Ya, di antaranya fakir miskin ya, fakir miskin. Itu adalah orang eh, orang-orang yang berhak untuk menerima zakat, uh, berhak untuk menerima zakat. Ya, fakir tentu kondisinya lebih buruk daripada miskin. Ya, kalau digabungkan dua kata ini dalam satu kalimat, maka kandungannya berbeda. Artinya maknanya berbeda. Tapi kalau disebutkan secara terpisah, maka fakir masuk ke dalamnya miskin. Demikian juga miskin masuk ke dalamnya fakir. Tapi kalau disebutkan secara berbarengan fakir miskin sebagaimana di dalam uh, apa namanya ayat yang berkaitan dengan uh, surat atau ayat 60 itu ya yang berkaitan dengan orang-orang yang berhak menerima zakat, maka di situ dikatakan bahwa fakir adalah orang-orang yang tidak memiliki suatu untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Oh ya seorang yang tidak memiliki ke, eh, ke, apa namanya penghasilan untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari ya orang yang tidak punya kerja misalnya tidak punya penghasilan ya yang mencukupi untuk kebutuhannya nah demikian itu disebut fakir adapun miskin kondisinya lebih eh, baik daripada fakir yaitu orang yang punya ya penghasilan tapi tidak eh, tidak apa namanya tidak memiliki kelebihan ya dari harta yang yang dia peroleh itu. Artinya ya cukup-cukup makan saja, pas-pasan hidupnya. Nah, ya ini ada tergolong miskin ya, ini tergolong miskin. Nah, demikian. Jadi kalau dia termasuk ya dalam kategori itu, maka dia berhak untuk eh, apa namanya? menggunakannya. Ya, dia termasuk orang yang berhak untuk menerima zakat itu. Nah, demikian. Nah, tapi kalau dia bukan tergolong fakir miskin, maka dia tidak boleh atau tidak berhak ya kecuali dia seorang mualaf yang baru masuk Islam atau seorang budak yang ingin memberdayakan dirinya dari perbudakan atau orang yang terlilit hutang karena ya kita katakan e, menanggung ya menanggung hutang karena untuk satu yang ma'ruf misalnya untuk mendamaikan dua kelompok yang bertikai ya atau untuk kepentingan kemaslahatan kaum muslimin dia berhutang ya maka dia termasuk gharimin ya atau ya dia uh, adalah seorang yang sedang dalam visabilillah yaitu sedang melakukan perjalanan haji dan terputus ya uh, bekalnya atau dalam perjalanan jihad visabilillah dia terputus bekalnya maka dia termasuk visabilillah nah demikiannya selain itu dia uh, tidak berhak untuk menerima dan menggunakan harta zakat tersebut wallahu alam dan selanjutnya masih di pesan singkat pertanyaan yang pekan yang lalu yaitu uh, ada pertanyaan dari Abu Fathi di Sumatera Selatan. Barakallahu Ustadz Anda sering mendengar perkataan barang siapa yang mendapatkan pekerjaan dengan cara menyuap atau menyogok, maka jika ia mendapatkan gaji, uang gajinya tersebut haram karena dia mendapatkan pekerjaan tersebut dengan jalan yang haram. Apakah benar perkataan tersebut dan jika benar apakah eh, perkataan tersebut merupakan hadis atau perkataan para ulama? Oh, Allah alam saya belum pernah menemukan hadis yang redaksinya ya, seperti itu ya e, e, mengenai riswah ya mengenai e, apa tadi e, sogok menyogok ya e, saya belum pernah mendengar ya e, riwayat seperti itu akan tetapi ya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an sesuatu yang kita dapatkan dengan cara yang haram ya dengan cara yang tidak hak ya seperti ya sogok menyogok, suap menyuap, riswah. Eh, Rasulullah melaknat bukan hanya penerima suap. Ya, Rasulullah melaknat juga eh, ya al-murtasi, rosi eh, wal murtasi, yaitu orang yang menerima suap dan yang memberi suap. Yang memberi suap juga terkena laknat. Nah, demikian. Jadi ini adalah suatu ya, hal yang ya kita katakan tidak hak Apalagi dengan suap itu kita memotong hak orang lain. Ya, maka kita telah memakan dan mengambil hak orang lain. Ya, kadang-kadang kita melakukan suap untuk memotong hak, hak orang lain. Nah, demikian. Nah, ini merupakan satu bentuk kedoliman lainnya di samping kita melakukan suap, kita memotong hak orang lain. Ya, nah demikian. Jadi ini ya, bertumpang tindih, ini zulumat, ba'duha fauqa ba'd, kegelapan ya di atasnya ada kegelapan lagi ya kejahatan yang bertumpang tinggi eh, bertumpang tindih dengan kejahatan yang lain ya kalau bisa ya amalkanlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taraka syai'an lillah Allah bima huwa khairan minhu ya barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah maka uh, uh, Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan rezeki yang lebih baik darinya ya kalau itu meragukan kita maka Lakukanlah apa yang dikatakan Nabi ya, ada mayari baka ila ma ya-, la da' ma yaribuka buk Ya tinggalkanlah eh, apa-apa eh, yang membuat muragu kepada apa-apa yang tidak membuat muragu Ya fa inna sidqatu ma'ninah wal kadhiba riba. Karena sungguh kejujuran itu adalah sebuah ketenangan dan kebohongan itu adalah sebuah keraguan. Jadi kejujuran itu kalau kita benar caranya, kita dapat pekerjaan dengan cara yang benar, dengan cara yang halal, tenang hati kita. Tapi kalau kita melakukannya dengan kebohongan, kedustaan, apalagi dengan suap menyuap, merampas hak orang lain, akan menimbulkan riba, keraguan-raguan, ketidaktenangan, ya ketidak ketidaktenangan kita. Kita bertanya-tanya, halalkah atau tidak? Kan begitu ya. Sementara Nabi mengatakan albirru husnul khuluq wal ithmu ma haqa fi Wa karihta ayatali alaihin nas. Kebajikan itu adalah perangai yang baik, akhlak yang baik. Dan dosa itu adalah apa-apa yang apa yang meragukan atau mengganjal dalam dadamu, dalam hatimu, sedangkan kamu tidak suka hal itu diketahui oleh orang lain. Nah demikian khanifiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an ya. Nah, eh, eh, Nabi pernah mengatakan dalam satu riwayat Bukhari, "Inna awalama yuntinu minal insani batnuhu. Ya, sungguh bagian tubuh manusia yang pertama kali menjadi busuk baunya adalah perutnya. Ya, adalah perut perutnya. Awwala ma yuntinu minal insani batnuhu. Bagian tubuh manusia yang pertama kali busuk adalah perutnya. Faman istata'a ya alla ya'kula illa tayyiban maka barang siapa yang mampu untuk tidak mengonsumsi makanan selain makanan yang halal, maka lakukanlah. Waman istata'a la yuhala bainahu wa bainal jannah bimil ikaffihi min damin ahraquhu falyaf'al. Dan barang siapa yang mampu supaya antara dia dan surga tidak dihalangi oleh darah sepenuh telapak tangan yang ditumpahkannya dengan cara dengan cara yang tidak hak, maka lakukanlah yaitu ya dua perkara ini dia menjaga perutnya dari makanan yang haram dan dia menjaga tangannya dari menumpahkan darah secara tidak hak nah demikian ya khonifuddin rahimani wa rahimakumullah jami'an ya eh, karena ya, kita katakan e, perkara yang paling pertama busuk dari tubuh kita ini adalah perut kita nah kalau kita makan dari yang haram maka itulah apa namanya ya itulah yang menyebabkan ya kita katakan menjadi tambah busuk lagi ya. Nah, jadi barang siapa yang mampu untuk tidak makan kecuali yang baik, yang halal maka hendaklah dia melakukannya. Nah, demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Taib. Jadi ya lebih bagus dia kalau dia ragu dia tinggalkan. Ya, nah demikian. Ya, wallahu alam keren Sekarang khair. Dan selanjutnya masih di pesan singkat ada pertanyaan dari Abdullah yang berada di Bogor. Ya, eh, Ustadz, saya memiliki saudara yang dimana satu keluarga tersebut rata-rata bekerja di tempat yang saya pandang haram, yaitu perpajakan dan bank. Nah, bagaimana jika kita bersilaturahmi kepada mereka, yaitu ke rumahnya, dan disajikan makanan dari hasil kerjaan mereka? Apakah kita boleh untuk memakannya, Ustadz? Wah, iya, iya. <laughs> Ya, kalau kita ingin berkaca dari uh, potret salaf kita ya, ulama salaf kita, bagaimana warak mereka dari rezeki yang syubhat, maka ini patut kita jadikan sebagai teladan. Ya, Hasan bin Rabi pernah bercerita. Tatkala Ibnu Mubarak menghadapi sakaratul maut dalam sebuah perjalanan, dia berkata, "Aku ingin makan sawik." Namun kami tidak menemukan mendapatkan makanan itu, ya, sahabat-sahabatnya mencarinya. Namun mereka tidak menemukan makanan itu kecuali dari seorang pegawai kerajaan. Ya, dia bersama kami dalam satu kapal, dalam satu perjalanan di sebuah kapal. Nah, di situ Abdullah bin Mubarak sekarat, ya, sakaratul maut. Ya, nah demikian. Jadi dia ingin makan sawik. Lalu ternyata sawik itu hanya dimiliki oleh pegawai kerajaan itu. Lalu kami menawarkan makanan itu kepada beliau, kepada Abdul bin Mubarak. Maka beliau pun merespon, jangan hiraukan dia. Ya, jangan hiraukan dia, itu jangan ambil itu. Ya, lalu e, ia pun meninggal ya sebelum sempat memakannya. Yaitu dia tidak jadi memakannya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini contoh yang patut ya kita teladani dari para salaf kita ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an demikian juga Ahmad Ibnu Hambal ya Ahmad Ibnu Hambal dia tidak pernah mengambil pemberian apapun dari para khalifah sekalipun ketika ia berada di dalam penjara sungguh dia bersabar selama 15 hari dengan berbekal ya seperempat roti sawik ya yang dibawanya yang diberikan oleh teman-temannya di, eh, di apa namanya di kantor uh, khal apa namanya di penjara Khalifah Al Mutawakil. Dia hanya mengandalkan bekal itu sampai akhirnya datang bantuan makanan dari Baghdad dari teman-temannya. Dia tidak mau mencicipi suguhan makanan yang diberikan oleh Al Mutawakil. Demikian Khanifuddin. Ya, demikian juga Makmun pernah memberikan sejumlah uang kepada ya apa namanya pegawainya itu Ishak bin Musa uh, eh, Ishak bin Musa untuk dibagi-bagikan kepada ahli hadis ya kepada para ulama ya karena ya mereka itu dipandang sebagai orang-orang miskin. Nah, uang itu pun dibagi-bagikan. Lalu masing-masing mereka mengambil bagiannya kecuali Imam Ahmad. Imam Ahmad menolak untuk menerimanya. Nah, ini ya sifat ya kita katakan warak yang perlu kita tiru dari ya para salaf kita ikhwan fillah. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, demikian. Ya, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebenarnya ya, kalau kita bertamu ya kita bisa bawa makanan kita sendiri ya kita bersedekah kepadanya ya kita bersedekah kepadanya kita makan eh, makanan kita ya sembari ya kita juga bersedekah kepada tuan rumah ya kita bagikan apabila kita tahu bahwasanya pekerjaannya adalah pekerjaan itu kan begitu ya kita ingin menjaga diri kita maka itu adalah lebih baik seperti yang dilakukan oleh para salaf kita. Nah demikian ikhwan fiddin nah, azani Allah wa Jadi kita bawa makanan, kita beli makanan yang lebih kita berikan kepadanya. Ya, eh, kita hidangkan di situ, kita makan dari hidangan yang kita bawa. Itu mungkin solusi yang bisa kita lakukan. Dia tidak tersinggung kan begitu dan dia juga gembira ya dengan makanan yang dia bawa. Ya mudah-mudahan dengan rezeki yang halal itu, ya dengan rezeki yang halal itu, ya akan apa namanya membuka pintu hatinya untuk menerima kebenaran dan hidayah kan begitu ya mengobati mungkin jiwanya yang sakit jiwanya yang gersang kefuturannya kan begitu ya e, terbuka mata hatinya untuk meninggalkan hal-hal yang haram ya sebagaimana Yunus bin Ubed tadi memberikan pelajaran kepada kita beliau mengatakan kalau aku tahu ada satu dirham yang halal maka aku gunakan untuk untuk membeli gandum mengadonnya sendiri ya membuat roti dari itu kemudian dibagikan kepada orang sakit supaya mereka bisa sembuh. Wallahu a'lam bishawab. Nanti sekarang jazakallahu khair dan selanjutnya uh, masih bisa singkat saja ya, karena begitu banyak pertanyaan yang masuk yaitu ada pertanyaan dari Dani di Cite, Cinere Ya Ustaz, eh, yang menjadi permasalahan sekarang ini itu banyak orang yang di dalam mencari rezekinya dia tidak menyadari bahwa pekerjaannya tersebut dalam kategori subhat atau haram. Nah, apakah dengan ketidaktahuannya tersebut, harta yang dia dapat menjadi halal? Ya, tentu saja tidak menjadi halal. Ya, tidak menjadi halal karena kebodohannya. Tadi sudah kita sebutkan perkataan dari uh, uh, Ibnu Qayyim jauziyah ya, Ibnu Qayyim jauziyah tentang penyebab orang itu jatuh kepada rezeki yang eh, kepada perkara yang haram, ya kepada perkara yang haram. Ya, yang pertama adalah karena dia buruk sangka kepada Robnya. Yang kedua adalah karena ia eh, apa namanya hawa nafsunya mengalahkan kesabaran dan akal sehatnya yaitu dia tidak punya apa namanya ilmu ya kelemahan akal dan butanya mata hatinya karena mengikuti hawa nafsu jadi itu sebab orang jatuh kepada perkara yang diharamkan, yaitu karena kebodohannya, ya karena jauhnya dia dari ilmu. Ya, coba kita lihat sekarang ini berapa banyak orang yang masuk pasar tapi tidak tahu hukum-hukum jual beli. Ya, akibatnya banyaklah terjadi praktek-praktek haram di pasar. Nah, demikian, ya. E, demikian juga di kantor-kantor, ya banyak orang-orang yang keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah tapi dia nggak tahu apa aja yang apa, saja yang perlu ia ketahui tentang usaha yang sedang dijalaninya, tentang usaha yang sedang dikerjakannya. Nah, demikian. Baik itu dia sebagai pegawai maupun sebagai pedagang. Jadi perlu dia miliki dua perkara. Yang pertama adalah dia perlu memiliki ilmu. Ya, perlu memiliki ilmu. Yang kedua, dia perlu untuk memiliki uh, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah dua modal Ya, ya bagi kita, bagi siapa saja yang keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah. Yang pertama adalah ilmu, karena dengan ilmu kita eh, seperti suluh ya, seperti eh, kita katakan lentera yang menerangi jalan kita hingga kita tahu mana yang apa namanya, mana yang dia halalkan, mana yang diharamkan, ya, ya mana yang tidak boleh dilakukan dan mana yang boleh dilakukan. Yang kedua adalah takwa kepada Allah. Ittaqillah haitsu kunta. Takwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu karena ketakwaan ini akan melahirkan ya eh, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kita menghindari dari hal-hal yang diharamkannya dan melaksanakan apa yang diperintahkannya. Nah demikian. Jadi itu tidak membuat rezekinya menjadi menjadi halal, ya tetap haram. Ya, namun ya mengenai kejahilannya Allah Subhanahu wa taala <clears throat> akan menghisapnya karena kelalaiannya menuntut ilmu, karena kelalaiannya menuntut ilmu <clears throat> dan lalai menuntut ilmu ini adalah suatu dosa besar. Ya lalai menuntut ilmu itu adalah dosa besar. Ya insya Allah akan kita bahas juga nanti. Ya, melalaikan menuntut ilmu itu dosa besar. Bagi orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan fasilitas dan sarana ilmu. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita fasilitas dan sarana ilmu. Ya akan tapi kita mengingkari mengkufuri nikmat tersebut. Kufur nikmat ini termasuk dosa besar ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi orang yang karena kejahilannya jatuh kepada perkara-perkara yang haram, ia juga telah jatuh kepada satu dosa besar, ya. Nah, demikian. Dan itu tidak menjadikan rezeki yang hal haram itu menjadi halal, ya. Rezeki yang haram itu menjadi halal. Nah, demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala ya telah e, mengatakan ya di dalam kitabnya yaitu di dalam surat e, Al-Araf ya surah Al-Araf Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad dara'na li jahannam katsirin minan nas ya tuh sungguh telah kami uh, buat uh, kami tanamkan untuk neraka banyak dari manusia kenapa ya mereka punya hati ya, mereka punya pendengaran tapi mereka tidak gunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah mereka punya penglihatan tapi mereka tidak gunakan untuk me, me me melihat ayat-ayat Allah, memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya hati tapi mereka tidak gunakan untuk memahami memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu seperti binatang ternak, balhum adal, bahkan mereka lebih sesat lagi. Nah, itulah e, orang-orang uh, yang kita katakan me, me, mengkufuri ya, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yaitu berupa pendengaran, penglihatan, ya, ya, kemudian akal. Itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, yang sangat besar. Namun banyak manusia itu mengkufurinya, tidak dia gunakan itu untuk ya memahami, untuk mendengarkan dan untuk ya, melihat atau memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk bentuk kufur nikmat Allah. yang Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban atas uh, semua nikmat-nikmat Allah yang telah dia gunakan. Latus alunna yauma idin anin naim. Sungguh kamu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah kamu gunakan, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun ya sungguh kami telah uh, tanamkan kami telah uh, kami telah persiapkan bagi neraka jahanam itu banyak dari jin dan manusia ya mereka punya hati mereka punya akal tapi mereka tidak gunakan untuk memahami ya memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya mereka punya mata tapi mereka tidak gunakan untuk memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya telinga walahum adzanun la yasma'una biha, tapi mereka tidak gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am. Mereka ini seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi binatang le, lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Ya, andai kata binatang ternak itu dikasih akal, dia akan datang untuk menuntut ilmu ke majelis taklim ikhwanifiddin. Balhum adol. Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak itu. Ulaika humul ghafilun. Dan mereka lah orang-orang yang lalai. Mereka akan ya dicap ya digolongkan sebagai orang-orang yang lalai. Jadi melalaikan menuntut ilmu hingga jatuh kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan merupakan udur. Selama Allah Subhanahu wa taala telah melengkapinya dengan sarana-sarana ilmu, ya dengan fasilitas-fasilitas untuk mendapatkan ilmu. Ya dia bisa men, e, men, apa membaca, dia bisa mendengar, dia bisa memahami, dia bisa mengerti dengan akalnya, maka tidak ada udur baginya. Ya, itu semua disebabkan karena kelalaiannya. Maka Allah mengatakan ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Wallahu alam bisawab. Nah, terus keren jejak lahir barakallahu fiik kepada Ustaz dan rupanya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustaz dikarenakan waktu yang sudah habis. Mungkin ada satu kesimpulan yang dapat disampaikan. Silahkan. Ya, ikhwani fiddin rahimani wa jami'an. Uh, Alhamdulillah pada pagi ini kita menyelesaikan uh, dosa besar yang ke-28 yaitu uh, aklul haram ya memakan harta yang haram ya yang mana ini merupakan satu dosa besar yang berakibat ya Allah Subhanahu wa taala mengancam kita dengan ancaman neraka ya sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya bahwa jasad yang tumbuh dari harta yang haram itu bagiannya adalah neraka. Ya maka hendaknya kita menjauhkan diri kita ya ya dari marilah kita sama-sama ya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kekuatan untuk ya menjauhkan diri kita dari segala perkara yang diharamkan, dari rezeki-rezeki yang diharamkan dan memberikan kepada kita ya sifat warok ya sikap warok di dalam kehidupan ini. Nah demikianlah Khonifuddin ya lebih dan kurang saya mohon maaf aku lu wa astaghfirullah li muslimin innahu huwal